Bagaimana jika yang berkuasa adalah ahli bid'ah? Apa yang harus lakukan? Selama penguasa itu muslim, didengarkan, ditaati dalam perkara yang ma'ruf atau perkara mubah. Paham ya? Bukan dalam perkara maksiat. Kita tidak bisa lagi menjelaskan penyimpangan-penyimpangan bid'ah itu dengan menyebut nama penguasa. Tidak bisa. Paham ya? Dengan menyebut nama penguasanya. Tidak bisa. Kita hanya bisa mengingkari kemungkarannya, kebidahannya, penyimpangan-penyimpangannya dengan tanpa menyebut nama. Kenapa? Menghormati penguasa. Ini harus sunnah. Bisa membedakan ini penguasa, dia punya hak untuk dihormati. Ini kemungkaran diingat. Paham ya? Misal, misal di Banyumas ada tokoh Hizbi Gabir. Hah? Tokoh Eh, apa yang menyimpang yang besar yang selama ini betul-betul menentang dakwanya antum benci pada dakwanya antum membuat provokasi segala macam wah antum sudah gini-gini sama dia sudah dia membantah bantah bantah bantah bantah bantah gitu ya seru ya pak saya ada argumentasi ada hujah kamu sebutkan penyimpangan-penyimpangan dia juga begitu tahu-tahu dia jadi penguasanya kamu jadi Bupati Banyumas. Antum harus diam, tidak boleh sedikit pun menghujat nama beliau. Antum harus meyakininya sebagai seorang penguasa, kamu dengarkan, kamu taati dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, bukan dalam perkara maksiat. Ataupun terkait dengan penyimpangan, dibantah e, penyimpangan-penyimpangannya saja. Dengan tawa menyebut nama. Dulu mungkin antum terang-terangan pulang, pulang, wah kalau kenceng wah gitu sekarang mulai teratur eh, nama ndak ingkar mungkar tetap itu harus sunnah ya, itu harus sunnah kalau yang namanya bukan harus sunnah salah imitasi disikat semuanya lanjut penyikatannya itu walaupun mereka sudah sampai <laughs> menjadi penguasa mudah oh, ini yang dulu sikat sama habis padahal penguasanya ini pada mereka ada ciri-ciri khawarij. Hati-hati ya. Nah. Bisa bedakan kan? Paham kan? Paham insya Allah.